seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Mau panjang di era kiai jajan. Jadi yang pertama ada yang nanya ke saya ke SMS, abang Gaus pun Pilih wakil tadinya gegabah ya. Cepat dan banyak. Siapa sih orang-orang itu ujung-ujung? Saya nggak bisa jawab. Saya bilang, ya aku kalau mau main saya diangkat wakil tadi usul aja. Emangnya wakil tadi itu usul. Hari ini Bapak menyaksikan Ternyata salah bapak-bapak itu bisa tertawa hanya Kalian lebih aing ternyata. Urusan nyeri dan kalau ilmu urusan jelas. Beliau di atas saya bohong kalau beliau bilang jadi kiai. Tadi saja di hati kiprok. Sebenarnya beliau udah Sekarang tidak mungkin kalau beliau keceletot ilmu. Cuma beda. Nah, Ainu mah. tadi itu kan makin isi makin lunjuk. Ada jadi Ainu tanpa pakai eh, tangan. Jadi hari ini terbukti. Saya baru barusan sering lirik dengan Abah jaga pembantu terusnya. Gerek kepala, eh, gerek kepala luar biasa Abah Jadi ternyata para ikhwan ini, di hadapan anda ini orang-orang yang luar biasa. Yang dipilih oleh Allah. Dan tidak mungkin Abah memilihnya kalau bukan pilihan dari Allah. bedanya mungkin kalau saya di atas wakil abah abahku maaf ah, saya ini ketegong saya ini susah diatur mungkin kalau di atas wakil talbin malu jadi kalau ke saya mungkin mendidik saja saya bilang bang mau nalkin saya mau di Allah dulu jawaban lo apa nalkin dari apa bah kan suci airnya dari sononya kalau alangnya banyak apa karena banyak tiang, nanti kan bau airnya. Kata Allah, kan itu air bersih yang akhirnya akan menguras karatnya. Oh, wow, berarti bisa nggak jawab. Jadi kalau saya usul pun mungkin saya nggak bisa cocok kata orang Sunda, nggak sopan kalau saya usul. Tadinya saya mau usul, pak tiap laki binin aja deh wakil bakin ceramah. Karena ternyata luar biasa. Jadi pengumuman dulu nih pada, masyarakat. Jadi saya tiap bulan di sini bukan keinginan saya. Dan saya memang tidak pidato juga, tidak mau disuruh pidato, sudah pada tahu saya mau tukang pidato. Terus kalau saya mau pidato, ngapain? Kata ada dalam mau dibangun mau dibayar. Punten punten, ini kalau ngomong gitu. Jadi kan masih ada yang kok itu jutundai sih. Jauh-jauh saya dari Jakarta, keluar mobil, pandangan judul. Ada yang begitu, nggak apa-apa laki-laki kok. Jadi sebenarnya saya ini naik tidak naik juga tidak ada urusan. Dan saya kamu ke sama. Tidak mau ceramah, makanya saya tidak perlu mempersiapkan materi ceramah. Kurang kewes, saya ingat. Jadi saya mau ceramah itu saya biasa, tapi dikerdilkan oleh mubaliknya. Bahasa dikerdilkan bagi saya itu menyerang. Makanya saya bilang, ada ada kan mungkin kalau kontrak, eh yang saya kerja? Maaf Kiai, saya adalah al-fakir yang sedang belajar. Saya ingin mereka ini berkembang, lebih baik menuju peradaban dunia. Jadi tolong para pesamanya jangan pakai bahasa Sunda. Tapi maaf kalau saya sebutkan karena bahasa Anda menjadi saya sebutkan, mengdikardilkan. Jadi Anda sudah menganggap abang Al-Fakir mengkardilkan mereka ini dengan menyuruh saya yang sama pakai bahasa Sunda. Apa sih ini penting? Kau kain matul, kau kain apa supaya nanti orang tidak ragu lagi kalau bapak-bapak kamu sama kok ganti sekarang saya kalau saya meresep di menggunakan ilmuku saya ditambah ke air nambahan ke poket. kalau dia menggunakan ilmu tinggi jajah ah air kurang kayak bisa dua jamur ya. jadi sebenarnya saya ini tiap hari ngasih motor kencai uang air tidak sama pun orang tidak menganggap saya tidak baik caranya kan tetap Seperti makan sahabat, kan oh, kepada sahabat dulu. terburu ceramah kurang, dan siapa kurang. Beri kesempatan aku, terburu ceramah kurang. dong per juga sih masa per dong itu jadi satu makanya hari ini di Jawa luar biasa ini di depan kita ini pilihan-pilihan pengesal. makanya hari ini kita bahagia bahwa kita jangan ragu lagi Panger abah ini tadi ngobrol dengan Pak Abah Jaga Mursyid al -Khan. huntu dihuntulah. Nunggu ka orang ditutupan. Nunggu ka baju dibantu, nunggu ka baju dibatuan. Yang minta nggak pernah ditolak. Kan pindah sebelumnya, aku main sana dulu ya, tidak boleh KR. Makanya kalau saya tidak ke sini, saya rindu, saya kangen. Jadi kalau saya ke sini bukan mau ceramah, mau ketemu apa? Kenapa apa besok ngomong sosa wae, ada di punggung mata karunya dari apa? Dirasa saya kuri kan itu. dengan jajan itu yang suka saya ngomong. Suka ada orang ngomong jujur menarik ngaji ini kan gak pada nanti gak harus orang. Daripada mana jadi orang mau nanggung. Jadi jelek yang udah kagak ada. Oh, orang ini lu ngejelekin gue aja nih. Orang bantu Kebaikan lu pindah sama gue, kebaikan gue pindah sama lu. Apa sih iya, ada? Gue dijelekin makin laris aja undangannya. Ada apa nambah makin mahal amplopnya. Kayaknya saya kan karena saya suka memar, ya Di dalam apa kuri anjenti icing, maka anjing kuring cicing, benar-benar minta bisa ngajak di bengkel kutali muria. dan gula ada 큰 니가핫 띠구나나 para ikhwan, mestinya adalah saya yang frontal. Kalau sekitar dia. saya yang akan melawan kita, rasa. Tapi saya tetap tunggu, karena bagi saya itu kita dalam hati saya dari Allah. Sudah, saya usah diulang-ulang, jangan kita singgung. Karena gitu kesimpulan apa? Bagi Saya gak lupa. Dan saya mau pernah diri, lagi-lagi lah. Tapi tidak. Mulianya bukan dikontenkan. Tidak akan ada yang bisa mengganggu saya. Makanya ketika ada seorang yang ngomong, aduh, aduh, aduh, saya bilang kumai. Mereka buruk sama. Coba gak ada kumai. Mereka buruk ada orang yang kumai. Harusnya kan begitu jaman. yang urusan aja kali? kan begitu saya orang jika kemarin ceramah menyerap selama saya tadi mesti tanah saya mau ceramahkan anak yang lahir itu harus diadarkan di komata eh bereskan ada yang nyerang biasa Kiai katanya maaf itu mengadarkan mengkomatkan itu kan tidak ada hadis yang menyuruhnya aduh tadi saya <laughs> diaduan kan Ya mungkin jadi adukan jadi amal. saya bilang kalau tidak ada hadis yang menyuruhnya tolong saya minta hadis yang melarangnya kan sakit itu jadi adu ya. Saya mau minta ilmu. Kalau diadu eh, oh no, ya, oh, itu adu, Karena saya juga ikut ajaran dada. Bahwa ilmu itu tidak untuk diadu, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Bahkan saya bukan adu meminta ilmu pada dia. Kalau tidak hadis yang menyuruh abai anak bayi di dikomatkan, tolong saya minta hadis yang melarangnya. Kamu saya Hadis Nabi Muhammad yang larang yang yang lain diadarkan kepada. Tapi kita yang larangnya. Kalau Alhamdulillah beres. Jadi kita jangan ragu lagi ya. Jangan ragu lagi, karena kata Pak Yai tadi, Tidak mungkin kita tidak diuji. Besok lusa ada bisikan, ada bisikan, ada bisikan, ada bisikan. Kalau Anda mudah terbisiki, maka Anda adalah orang yang masih belum tenggelam dalam lautan ah, dalam lautan menuju apa tadi kata ada ada hakikat keislaman. Ya sudah, jadi terima kasih bapak-bapak. Ini sudah mulai penuh, sudah penuh lagi, penuh lagi. Sekarang saja menjelang Idul Adha besok masih penuh. Kalau bukan Idul Adha besok, berbersama cukup pisah. Kalau kurban semua ya. Tidak ada yang amal yang terbaik pada hari saat besok itu kecuali mengalirkan darah di kurban. Dan ya, yang kaya-kaya apalagi kurban. Kalau ada yang bilang saya bapak dengan juga kurban nggak mampu, jangan jangan suka berbohong. Saya tetap mau terus meneruskan yang mubalik yang tadi. Kata Ki Jajang, hei bukan dul. Kalau tadi mau ngomong mikir dengan dul, kalau saya mau ngomong kurban dengan dul. Tadi merokok, hei bukan merokok, yang suka ke alam bakok. tidak jangan bersedih jangan berduka mohon padanya dalam berdoa jangan jangan istri punya padama punya pembantu namanya Siti Hajar kata Siti Sarah Ibrahim kalau mau punya keturunan nikahi aja sama Hajar ini pun Ibrahim pengorbanannya tadi Kiai itu sudah dikasih anak Bapak Syarnau bin bin Alim ya di mulut yang tadi tadi sudah jelas tapi nambahan ilmunya biar nama gak apa-apa ya dia dikasih anak yang sudah cerdas yang sudah sabar eh tampan lagi Ismail eh, tampan karena Indo ngerti tentang ceramah Dicoba mah ya kagak Ini orang Palestina Libanon keren dong. Ya kan Arafat orang Libanon orang yang kemuka, bahwa Pak seorang Libanon mau betah. Wih, geruti sombong. di nasa, bertolak aku. Sini Hajar tuh orang Nigeria. Ya lah, kalau komentasi mah makan konate. mereka nekat kalau mereka komplain mungkin juga ada kalau di ruang ganti dia suka pelancang kan saya kasih cewek kemarin kamu mau punya pacar sini enggak pacar saya cantik cantik mana saya mau di jalan foto beli kalau kayak gitu Ibrahim bule keren hajar orang tiga pasti kan hidup sarulan jadi hidup ke kubodas eh kalau hajar sarulan asal rata ngecek Azul Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami berdua? Idza lam yudhiyana. Betul. Nah, kalau ya betul memang pasti ini disuruh meninggalkan kita dan anak jawabannya gimana? Ya, kalau memang itu perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan menghinakan kami berdua. Ayat toib gak balik-balik. Berapa tahun toib? Ya toib mah tiga tahun ya toib. Ya sekarang sudah nggak ada itu lagunya. Bang toib, bang toib nggak ada karena toibnya sudah pulang. Ini jangan mengapa? tapi laku Tadi dilanjutkan ayatnya oleh kita dan orang mabala pemarhum saya. Eh, orang udah gede datang. Gimana kata si ada? Selamat datang suami putra saya. Selamat datang PPM. <laughs> gitu. Kalau ibu mau kawin lagi kan sama. Atau minimal ibu marah. Karena siapa yang ini? Belok. Bukan siapa. Siti Anya gimana? Selamat datang suamiku tercinta. Tuh silakan lihat anakmu yang tampan dan gagah seperti engkau bapaknya. Bagaimana jawaban Ibrahim? Aku kesini bukan melepas, rumah rindu. Aku mimpi tadi malam udah oleh Allah disuruh nyembeli anak kita. Ngomong lelah sama majikan anakku, ibu cuma kira-kira. Nah, hanya saja putranya saya. Mari kau karena anakku Bapak malam tadi disuruh menyembelihmu oleh Allah. Bagaimana pendapatmu? aku orang mau ke dua. Bapak lah, jangan lupa ya. Karena kau kayak urus minni insyaallah min ini. Bapak, engkau punya Allah, aku milik Allah, Ibu Hajar milik Allah, diminta oleh Allah. Kenapa tidak diberikan? Berikan cepat. tepat sembeli aku, tajamkan pisau yang tidak mau dipakai penyembelihnya. Sembeli aku dengan keikhlasan. Kalau aku sedia banyak, persembahkan aku pada ibu tercinta yang dari kecil sampai dewasa begini, aku sudah diurus oleh beliau. Oh, bapak jadi bapak, dan dasar lagi kurang pegangan Ibrahim juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan makan dengan pisau belati. Ajar itu tidak ngomong kali itu maksudnya karena mereka mikir ajar mau lihat nyebelinnya jangan waktu di depan saya Yunus dijawab iblis mengganggu yang tadi bisikan-bisikan menawarkan kasih utara udah datang Ibrahim juga Ibrahim juga datang Ibrahim tolong Ibrahim stupid Ibrahim geok kali mau juga tidak makan anaknya kenapa lu membeli mau membeli anak geok sudah mana gila kamu Nabi Ibrahim ambil kerikil batu dia mau iblis ini kasihan makanya eh, besok Nah mulai yang makan haji lempar. Lempar setan. Jadi kalau berlian, kemana saya berlian, udah tahu kalau setan. Jangan ganggu ya. Baru Jika siap, mau disembelih Allah menyeru Ibrahim betul itu mimpi orang untuk ujian dariku. Sengaja juga aku mengujikan ujian yang berat, tapi engkau diuji kecil, diuji berat juga. Ujian kecil banyak. Ibrahim tetap kau kotor mana?